pagi Suaifan TV 9, saat ini di belakang saya sudah hadir Kiai Haji Agus Ali Mansuri yang pada malam hari ini akan memberikan tausiah agama kepada kita bersama dengan tema dengan harlah kita ciptakan generasi yang berakhlakul kalimah. Langsung saja kita ikuti bagaimana tausiah agama yang akan disampaikan Gus Ali. Ini dia tausiah agama langsung dari Yayasan Baitul Mutakin Surabaya. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mitahi babil yasar سيدنا محمد المختار وآله الأدهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم innakum la tasaunan nasa bi amwalikum yasahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq rawahu tirmidzi ashabal badilah para kiai para sesepuh binispo sedaya kemawon ingkang sangat kula akan saha kawula taati segenap jajaran pengurus yayasan Nyai Asfia yang berbahagia di sisi Allah ingkang sangat kula akan saha kawula hormati hadirin sidang jamaah yang berbahagia di sisi Allah alhamdulillah sedaya sing rawuh kula dongaaken barokah umure barokah rezekine barokah anak turune Salawat salam monggo kita aturaken dumateng ngarsa dalem junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanti iringan donga mudah-mudahan yayasan ini dijadikan oleh Allah yayasan pendidikan yang penuh barokah. Selamat guru-guru nih makmur siswai terangkat kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitari kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Bon sampai catat ya. bukanlah bahagia yang menjadikan kita tersenyum. Tapi tersenyumlah agar kita bahagia. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, An Abdullah bin Sa'idin al-Maghburi an jaddihi an Abi Hurairah qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innakum la tasaunan nasa bi amwalikum falyasahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq rawahu Sesungguhnya kalian tidak akan mampu menarik hati manusia dengan harta benda kalian. Maka tariklah hati mereka dengan wajah ceria dan akhlak mulia. Rawahuddin Miti. Bu. Bu. Kulo mboten dilii kersane Allah. Kulo mboten sok kaweruh. Nek ana wong dibondo loro iki, siji berwajah ceria, dua berakhlak mulia, pintu-pintu rezekinya dibuka luas oleh Allah bahasa pojok kampungi ora bakal kangelan golek sandang lan pangan ake e, ake dulure ake koncone pintu-pintu rezekinya dibuka luas oleh Allah Allahumma lebih-lebih mengelola sebuah pendidikan Rungokno niki. Masih gedunge api. Sarana dan prasarana cukup. kurikulum standar. Tapi nek dok sekitare yayasan situ terutama guru-gurune berwajah muram, bermuka masam. Insya Allah sekolah niku gak payu alias macet. Ini mau balik buatan mateng buatan sakit pidato nih pak. Warung yang ono, ono warung bangunannya bagus, masakannya top markotop. Tapi sing gue ini. aku takon warung iki laris apa macet sedaya sing rawuh kula dongakno Allah berkenan ndadosaken kula lan panjenengan sebagai pribadi yang berwajah ceria dan berakhlak mulia Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad bisa dilanjut dalam kesempatan lain beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Ya Aisyah innallaha rafiqun yuhibbur rifqah muttafaqun alaih an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ya Aisyah innallaha rafiqun yuhibbur rifqah muttafaqun alaih wahai Aisyah sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut sangat mencintai kelemah lembutan mutabakun alaih Allahumma sholli ala Muhammad wong lontar gak usah golek akik bulu pedes. Udah apa? gak usah golek jimat mustikani wergul dahulu kita kayak jimat sampean. Eh. Nek dikei lancar laris barokah. Nek non yayasan pendidikan dari yayasan pendidikan sing barokah. Nek digawe bina rumah tangga, insya Allah rumah tangga bah. Ojo ngomong ayo. Nek sampean ngomong ayo kula mulih. Bisa dilanjut. Catat. Seorang hamba akan bernasib baik selama ia bersikap lemah lembut. catat leh, Sopo bakal nemu kebegjan Selagi ne wongiku mampu tampil bersikap lemah lembut luwe-luwe guru guru kok metotok Masih pinter ya penek wajahe metawa tok kuasar. Dongane muritik lho elek. Kok gak bongko-bongko? Jadi guru gak cukup cerdas secara intelektual harus cerdas secara spiritual mampu tampil simpatik berwajah ceria berakhlak mulia bu bu mendidik itu beda dengan mengajar orang yang kurang didik beda dengan orang yang kurang ajar. Wong sing bisa mulang awa dhewe, tak ndekne keterangan iki. Luwe patut diregani lan dihormati tinimbang wong sing pinter mulang marang wong liya tapi bodoh marang awake sarung plekat didondomi iso nasehat didondomi ngono ah sarung plekat didondomi iso nasehat ga iso nglakon oleh aku lo ngomong kasar alim cangkeme bodoh atine dalile hebat tapi utang rokok lu peracangan gak nyaut Iku alim cangkeme tapi bodoh atine, bodoh kelakuane. Ayo diterusno ah. o jaman sak mangkin akeh wong pinter tapi kok gak bener akeh sarjana hukum dadi hukuman bener sarjana hukum bisa dadi penyolo penyolo hukum di tengah-tengah masyarakat dinane iki akeh sarjana hukum mlebu hukuman nggih napa mboten Bu iki sing ganteng-ganteng jas-jasan iki nih ta ah kene kene jek singitan kene kene muka kene, kene. Nah, kene kene kene kene. Singitan nunggu sego. Nah, kene kene kene. Hei, kene. Ah, sing jajajan nunggu kene. Ah, Wong ana kiai pidato niku mangan. <laughs> Jadi orang yang pandai mendidik atas diri sendiri lebih patut dihormati dan dihargai daripada orang yang pandai mengajar orang lain tapi bodoh terhadap diri sendiri. Wongkop niki. Tak coplo jas larang iki ya tak dongakno sugih kabeh Cari wong Inggris wong Inggris datung ngene itu ah ring pender beda guruna ring mojur tade guruna Inggris Timur ring pender beda guruna ring mojur tadek titik diterjemahno bahasa wong lontar wong pinter guru nih. wong bejo ora guru nih. jelas saben-saben wong pinter guru nih. sampean ojo percaya ono wong pinter gadik guru. Sampeyan ojo percaya ono wong bodho dadi wali. Allahumma sholli ala Muhammad. Engko ditulis ya omahe. Wong pinter guru gurune. Wong bejo ora guru gurune. Kadang-kadang pintere gak nyajat tapi gak bejo kan nggih? Ketepaan wongi gelari SPD sarjana penuh derita. Utange akeh. Ditagi wong esok sore duwe bojo mek siji, endek elek ireng nyocot pisan. Oh, SPD sarjana penuh ana Sarjono suge, ngono nggih Omai limo, montore sepuluh, pabrik duwe tambah eake, insyaallah duwike eake, bojone telu bokonge gede kawate bejo bejo padahal tanda tangan gak iso inkasu gak ngerti clearing gak paham transfer gak ngerti giro cek buatan paham tapi duit wake iku jenenge bejo Allahumma sholli ala Muhammad kula teko Sidoarjo mriki siji mulangi sampean supaya dadi wong pinter loro dongakno sampean muga-muga dadi wong bejo wis pinter bejo sae ditunggu dhewe pinter to gak bejo waduh diakali wong balak-balik sampean rumbrung kalah kula niki nang desa kala eh, Ya ide ngemplak iku lho. Diceritani. Seminggu kepungkur ana wong daerah niku mara teng griya. Ana limang keluarga dibejuk uang umroh bayar 10 juta. Tak warah, numpak undur-undur. Saking kepingine umroh dibejuk uang akal sehat gak dipikir bayar mek 10 juta ini sok umroh gak dipikir piro tikete piro hotel, piro biaya mangane gak dipikir apa ya gak pinter iki ya gak bejo kali wong ngalor pinter tok gak bejo ya mbrebes mili bejo gak pinter ya kali wah Dungo aja. Wis tak dungano sugih kabeh. Seorang hamba akan bernasib baik selama ia mampu tampil bersikap lemah lembut. Luwe-luwe dadi guru aja kereng-kereng. mimpin arek iku luwe gampang mimpin bebek percaya napa mboten bebek limang ewu tak celono arek mojosari situ dibandani godek situ tok beres tek kretek kretek kretek kretek wong jenenge arek wayahe mlebu nyengkre ngene mboten wayai pelajaran turu Guru gak arek ngamuk-ngamuk tok apa karena proses Masya Allah pendidikan itu by proses butuh waktu butuh ketelatenan butuh berkesinambungan Allahumma salli ala Muhammad tak dungano sugih kabeh. Bisa dilanjut. Bisa dilanjut. Sampai-sampai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan beliau bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim rawahu tirmidzi diterjemahno niki no mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ruwahud Tirmidzi. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungono. Iman tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Iman tidak cukup hanya sekedar diucapkan. Tapi iman harus dibuktikan dalam kehidupan nyata. Nek ana wong paribasane ben taun lunga haji. Ngono ya. Pas beda wae kene kita menganti ngono. Ben taun lunga haji, polahe wonge duwe KBIH. Kaji sake, kaji saka ngane wong. umroh setahun ping 6 Senin kemis gak tahu absen sholat dalu wis dadi wiritane lan kelakuane tapi Mbak sing wedok kok kuasar ngamuk Mbak sing wedok nek wis moring-moring kebon binatang dijunjung kok mulih sing wedok dijaran-jaran dipapi-papi dikebo-kebo Akhir sing wedok ngomong, "Mas, mosok sampean bentalu ngeloni kebo, Mas." Masih ngene awake biyen tau kate diwayo Gus Ali Mas awake. Jadi salah satu ukuran kesehatan iman seseorang Sehat dan benarnya iman seseorang bisa dilihat Mampukah orang tersebut bersikap lemah lembut dengan sesama, terutama dengan orang yang terdekat dengan dirinya, yaitu sang istri. Muhammad Muhammad. Sampai-sampai Saidina Umar punya satu tesis. Ya apa tesis Saidina Umar? Jika ada orang sukses dan berhasil, tanyalah dua hal Delok kene. Nek ana wong sukses lan berhasil takono rong perkara. Siapa ibu yang melahirkan dan siapa istrinya? Dadi ana wong ilmune pengaruh ni kuat. Ditonggo donya, aja ditakoni mondok nduk di kuliah nduk di pirang meter dawa serbane gak usah takono loro Sopo ibu sing lairno dan siapa istrinya karena ibu yang cepat merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya mulai ini ono arek ditinggal mati bapak nih mulu mboten patek kuatir Sebab roto-roto ibu itu luwe gati, luwe telaten ing dalam dedek lan bimbing anake. Tapi nek ono arek ditinggal mati ibu eh. iku yatim perasaan. Biasanya bapakne masyaallah kakek pola. Nang menganti ngentup. Insyaallah Allah nang wiyongen bapakne dadi PLO pasukan lalioma bahasa Inggrisnya belakrak pendidikan anak eka diurus kacar kacir sehingga anak yatim perasaan pendidikan eka Sopo setopan lampu merah, nggawa gitar senari telu. Karepe kepengin bois sing dikebondo gak ono. Kupinge kadung ditendek tuku emas gak iso ganti golek tutupi aku Tak takon. Kok iso ngene nak sampean? Nuwun sewu Gus Ali. kula niki ditinggal ibu kula pejayai bapak kula mboten ngurus kula sehingga pendidikan kula karat-karit kula putus sekolah dados ngeten niki kiai ada ya Dadine ana wong sukses dan berhasil takonono sopo ibu sing lairno dan siapa istrinya. Allahumma salli ala Muhammad. Ini bisa dibuktikan para kekasih-kekasih Allah, wali-walinya Allah. Beliau Sultanil Aulia as Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanil Aulia as Syaikh Abil Hasan As-Sadili Sultanil Aulia Syekh Abdul Salam bin Masis Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Imam Bukhari Imam Syafi'i Imam Tasuki rata-rata mereka itu dilahirkan dari rahim-rahim wanita solihah Allahumma salli ala Muhammad ibu dan istilah menempati peran strategis kesuksesan dan keberhasilan seseorang. Saya itu nih. Mubalik ini sisi ini mboten saya gak bisa ceramah Pak. Ana mubalik webat pidatun tapi ini milbok terus ngamuk Bengong sing lanang. Pidato nduk lontar muni bapak-bapak keliru bebek-bebek ya. sak durunge pidato mang diamuk sing wae. Kok saestu. Saestu. Wong sing top-top itu karena ada dukungan dari istrinya. Paham napa boten? Kalau telon orang-orang yang tersangkut urusan hukum bertalian dengan KPK roto-roto karena istrinya departemen penggeragasan sing wedok geragas cuci muka e nang Dubai ngoyoe nang singgah akhirnya sing lanang wis ngawur Kula durung tuman koruptor ku bojone muslimat lontar durung nemu. Soalnya muslimat lontar kenal ya Allah ya Qadim, roh hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenal sallallahu ala Muhammad, kenal ya Latif sehingga hatinya tercerahkan mampu tampil sebagai pendamping suami yang setia dan sederhana. Allahumma salli ala Muhammad wis kula dongakno yayasan niki barokah tahun ajaran baru iso oleh kelas paralel kelas siji ini oleh 6 kelas kira-kira tak dongakno oleh 6 kelas temen didelen di kelas e tapi aku pesen niki jimat jadi apa mau tahu jimati wong lontar ya ayo diurip-urip ya ayo dimakmur makno Din di kampung nek madrasah kuat, agama ya makmur. Lho kan nggih? Masjid ya makmur, jamiah ya mak. Tapi nek ana desa madrasah hidup segan mati tak mau. Imbase ya nang masjid. Imbase ya nang jamiah-jamiah sepi. Kenapa? uang itu gak urip terus akan berganti generasi nek sing ahli-ahli batas sebut sebut iku mati kok cukule iku departemen permendeman dikapling madrasah niki Pak wong nduk lontar kita wana larang muga-muga barokah keterangan iki dadi keterangan sing barokah Nek petik ojo sampak lali petarangan petarangane. Wlijo ojo sampak lali ebore. Juga ngono nggih? Santri ojo sampak lali masjid, lali madrasah. Nek ono santri lali karo masjid, lali madrasah, iku santri bingung. Nek wis bingung, ya Allah, bukan dirinya saja yang gagal, akan mewariskan kegagalan kepada anak dan cucunya min. pun apa muid suarane wis entek apa muid wis tak dunganane wis sing penting wong ini kan njuk pendonga Sampeyan butuh donga sing biasa apa luar biasa apa jaring ini tasbih yo <laughs> sing jawab tasbih berarti gak cerdas apa cari ini. apa abang gede. Pun kula ini ke? Monggo maos Fatihah pindah. Muga-muga Allah paring keberkahan, hujan keberkahan di yayasan ini umumnya menang masyarakat lontar muka-muka Allah ndadekno masyarakat sing ahli ibadah rukun makmur murah rezeki Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dat wa sirri sari bisairil asma'i was sifat. Bismillah ya Fattah ya Razak ya Kafi ya Ghani ya Mughni. Bismillah ya Fattah ya Razak ya Kafi ya Ghani ya Mughni Bismillah ya Fattah ya Razak ya Kafi ya Ghani ya Mughni wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harapan kami untuk pelaksanaan harla ini adalah memberikan penanaman kepada anak-anak didik kita, baik di MI maupun MTS, yakni lebih dalam tentang pembelajaran aswaja. Yang mana harla ini kita ada beberapa agenda dimulai dengan doa bersama yang diikuti oleh semua siswa-siswi MI MTS bersama tokoh jamaah pada saat itu yakni bulan Beberapa eh, bebuhari, kemudian dilanjutkan dengan khatmil Quran, kemudian zikrul ghafilin, kemudian jalan sehat bersolawat, kemudian di acara puncak ini yakni santunan duafa sekaligus pengajian bersama Gus Ali dari Tulangan. Semacam itu harapan untuk masyarakat sekitarnya, yakni harapan kami biar masyarakat tahu kalau di sini adalah pendidikan berbasis NO semacam itu dengan harapan yakni e, masyarakat sekarang ini yang minim dengan memondokkan anaknya e, kepada pesantren dengan harapan cukup di MIMTS ini sudah bisa mewakili e, beliaunya untuk menyekolahkan ke pesantren-pesantren yang ada. Jamaah Kiswah Ivan TV 9 itu tadi sudah kita ikuti bersama serangkaian acara dari acara Harlah ke-47 di Yayasan Baitul Mutakin MI Nyai Hajah Asfiah di Jalan Raya Lontar, Surabaya. Sudah banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan malam hari ini. Tadi juga kita sudah mengikuti bersama Tausiah Agama bersama dengan Kiai Haji Agus Ali Masuri dengan tema dengan Harlah kita ciptakan generasi yang berakhlakul karimah. Dan ada beberapa poin penting yang bisa kita catat bahwa untuk menjadi manusia yang sukses di dunia ini kita harus bisa menjadi pribadi yang pintar dan juga memiliki akhlak yang mulia. Dan juga kita harus menjadi pribadi yang lemah lembut. Dan akhir kata saya Rifka Virus Putri beserta segenap kru Kiswa Event TV 9 yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Kiswa Event episode berikutnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila kuamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة على محمد وعلى آل محمد Tu palabra llegaron luego, ese recibido tu ruego, ella más salam entrego. Esos son los bellos de Muhammad, esos son los bellos de Muhammad.